صراط الذين خير المغضوب Alhamdulillahi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lizzalimin min nasir. وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون في الذين يسطون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم anna wa'ada hawa alladziina ghafaru wa bisal masiir wa butuna lan padha nyembah sapa kafir Mekah yen musyriku nate kese pro-pro musyrik min dunillahi saking salian Allah nyembah ma'ing ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah taala di iklan ma wa temai wa alasnamu pro-pro berwala ora nulono hujatan ing alasan sultanan ing sultan ayo hujatan tegese ing alasan ing hujah ilmiah atau argumentasi ilmiah. Wa ma laisa lahum bihi ilm. Wa malan perkara laisa kang ora ana lahum kedhe wong akeh bihi lan mapo ilmu napa ilmu annaha sak temene asnam ku alihatun pangeran. Wa ma li zalimin lan ora ana iku dhewe boro wong zalim bil isyraki lan ngakoni syirik min nasirin utai wong sing nulungi. Yamna orang nyegah sapa nasir anhum sangi zalimin ada bawahi ing siksane apa. Wa idza tusana alikari dan wacana alihim ing atase ahli kitab atau ahli mengatasi musyrikin apa ayatun berapa ayat ingsun minal ini saing qur'an sifat ayat bayinatin hale ingkang jelas kabeh yang saya gampang difahami itu jelas kabeh halun utawi dawuh bayinatin jadi hal Ta'rifu mongko ngerti sira Muhammad fi wujuhil ladina kafaru ing dalem rai-raine wong kafir. Kowe ngerti al mungkara ing keingkarane wong kafir. Ayil ingkara tegese ngingkari lah maring ayat. Ai asarohu tegese asare ingkar rupane minal karohati iku kebencian wala ubusi lan masam atau rai merengut. Orang kafir itu paling tidak siap melihat ayat Allah. Mereka melihat secara acuh, secara merengut. Ya kaduna mehmeh sapa kufar wiyastuna. Iku podo jotosi sapa kufar. Berbuat kasar sapa kufar. dina klan wong akeh utawa ing wong akeh tuna kang maca sapa ladina ali ngatasi kufar. Moco ayatina ing kira-kira ayat kita. Aya eh, kau unat kesitung ibu sopo kufar fihim ing dalam Allah dina seduna ayatina bil batsi kelawan jotosi. Kul ngucapu sirah Muhammad afau nabi ukul. Ana ta ora nyritani ingsun keming sira kabeh bisyarrin kelan perkara sing luwih elek mindalikum saing mengkono-mengkono kabeh. Ai bi akroha tegese kelawan barang sing luwih rambut senengi. Ilaikum maring siro kabeh minal Qur'ani dibanding Qur'an al matluwi kang den waco alikum ngatas sira Kue tak ceritani sesuatu sing lebih buruk bagi kamu. Wa te asyarru min dalikum iku anarun rokok jahannam. Wa adaha Allahu ladina kafar. Wa ada engkang ngancam ha ing rokok jahannam sapa Allah wa Allah ladina kafaru ing wong-wong sing kafir. Ngancame Allah bi anna masirahum. Kelan saat temene perjalanan iku fa iku ilaha maring neraka. Ya bisa lan elek banget almasiru tegun bali ya te anar. Ya Yuhan nasu eling menusuk manusa ahlama kata teksi penduduk Mekah, duriba digawe apa masalun perumpamaan, perbandingan fastami ulaku mongkong ngrungokno sira kabeh lagu maring matal. Wa huwa te ini, ngene, innal ladina sak temne wong akeh tatauna kang nyembah sira kabeh, tabuduna kang nyembah sira kabeh min dunilai sangi saliyane Allah. Ayo ghairihi kese saliyane Allah wa wa utawi ma tak bujuna min dunilai la kala berapa. bro-bro. Iku layak luku. Iku ra iso gawe sapa alladzina dzubaban ing lalat. Utai dzubab ismu jinsin isim jenis. Wahidu kang utai mufrad e dzubab dzubab e lafadz dzubab. Ya kau tumi bapa lafadz dzubab alam dzakari ing atase napa laler lanang wal muanasi lan laler wedok. Walawis tamaula senajan to kumpul sapa asnam utawa apa asnam lahu eli khalqi dzubab eli khalqihi tegese krana gawe laler. Mbok mereka berkoalisi masal gawe laler ku iso wa iya stubhumul juga, lamun jupuk hum eng wong akeh apa bu apa laler sean ing perkara mimma sing perkara alihim kang ngatasé wong akeh minat utawa ing ngatasé asnam minat tibi sanging wangian wa safaroni lan nggo safaron al mutalattihuna kang padha ngolet-ngoletno sapa ngakeh bihi kelawan iki madikira minat tip, la tanggi di moko kore iso nyelametno apa asnam hu eng mayas humu duba elak tarik duna kudu kesira iso alladzina atau asnam asnamhu ing ma yaslubhum dzubab minhu ay e minal asnam maksudnya minhu ay e, ya min mimma tuli alaiha niku lho liatihim krana apa si asnam Pakai fama hang ko hale kaya apa ya buduna nyembah sapa akeh syuraka ing pira-pira mitra lillahi taala ke Dewa taala. Hadza utawi ki ku amrun perkara mustagrafun kang aneh banget. Au pira kang den tembungno anhu saking amrin mustagrafin bidur bil masali kelawan gawe perumpamaan. Dau fapas banget sopo atau libung sing nyembah il ya itu tegese wong sing nyembah wal matlubu lan wong sing disembah il mabudu tegese kang disembah. Rupa-rupane berhala. Ma qadaru wa haqqa qadri. Ma qadaru ora padha mulyakno sapa wong akeh Allah ing Allah. Azamu tegese mulyakno sapa wong akeh ing Allah. Haqqa qadri. Kelawan banget bangete mulyakno ning Allah. Azamatihi tegese kelawan keagungane Allah in asyrabu krono nglakoni sirik sapa ngake bi iklan apa mak perkara lam yamtani tani, ora iso ngalang-alangi apa ma ora iso menghindari apa ma nabi babi saking laler wala yang yantasifu lan ora iso bebersih sapa ngake mung saking bibak Inna wa sa'aduna wa ta'ala yula kawiyun ini dating banget ya azizun kang banget menang Ani wa pun tegesi kang menang Allahu ta'ala wa ta'ala wa yastofi milih sopa Allah minal malaikat isang malaikat Allah milih rusulan ing propro rusul Wa minan nasi lan Allah milih sangka manusia sebagian itu dadekno rusul, rusulan tegese dadi rusul. Najala tumurun apa iki dawuh lama kala semangsane ngucap soal al musyrikun abro-bro musyrik aun zila alaihi dzikru bim bainina. Aun zila ana ta den turono Muhammad atau ing atase Rasul apa dzikru peringatan mim bainia saking antarane kita. Kok kita sing ora didadekno nabi maksudnya. Inna wa ta'ala wa ta'ala usami'un sing midhangeti maqalati himare pengucapai kufar. Basiron to dating mirsani biman lan wong yatakhiduhu kang alap sapa Allah ku iman rasulan ing rasul. Wa Jibril wa dini Jibril wa Mikail lan Mikail wa Ibrahim lan Ibrahim wa Muhammadin lan Muhammad wa ghairihim lan yani kabeh sallallahu alaihi wasallam. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala maing perkara bena idim kang ing antarane kufar wa malan perkara khalfahum kang ana ing gurine kufar. Maknane ya gurine wong akeh utawa kufar sami mawon iki. Ayat matik se perkara kodamu kang lakoni dhisik sapa wong akeh. Wa malan perkara khalafu kang ninggal sapa ngakeh. Wa malan perkara amilu kang lakoni sapa ngakeh. Wa malan perkara hum kang ute wong akeh wa amiluna bakal nglakoni kabeh badu sakwise iki. Yang ke depan. Wa ila wa ilan maring Allah sarasan tur jauh den balekno muru pira urusan. Ya ayyuhalladzina amanu eling eling sing iman irka uruku sira kabeh wasjudulan sujud sira kafe. Solu tegese salat sira kafe. Wa budulan nyembah sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh wahidu tegese ngijekno sira kabeh ing robbakum. Wa fa'alulan nglakoni ya sira kabeh al khaira ing kaapian kasilati rahimi kaya diri nyepung rahim. Wa makarimil akhlaqi lan mulyane pira-pira akhlak. Lalakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh tuflihuna bojo sira kabeh. Tafuzuna tegese bojo sira kabeh bil pokok iklan abadi fil jannati ing dalam swarga. Wajah itu lan mujahadah siro atau berjuang siro. filahi ing dalam Allah. Oleh berjuang di iko mati dini kronon jejek no agamane Allah. Hakka jihadi iklan banget banget jihad. Bistifrau hitoati kelawan ngesokno ketuaatan fihi fil jihad. Wes segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini. Wanusifalan nusifa lan dinasobno po hakka lafat hakka alal masdari masdar huwat tabakum wa ma ja'ala alaikum fitini min haraj huwa ta ya Allah ta'ala iku istaba milih sapa Allah kumeng sira kabeh ikhtaro tegese milih sapa Allah ta'ala kumeng sira kabeh lidinihi maring agamane Allah wa ma ja'ala lan ora gawe sapa Allah ta'ala alaikum ngatasi sira kabeh fitini ing dalam agama Allah ora gawe min harajin ing kangelan apa wae gak tau Allah gawe agama iki repot Aidiken tegese kerepotan, to duiken kerepotan doyikin sami nu dikin doyikin doyikin bi ansah halam. Gambare arep yen gampang nasa sapa Allah taala hu ing din intad darurat nalikane darurat. Kal kosri kaya olahe nyendak salat. Ini ku salat-salat rubaiyah wa tayammum lan tayammum. Wa fil maitati lan mangan badang nalikane mutor darurat wal fitri lan muka lil maradi krana lara was safari lan lunga. Agama iki agama apa millata abikum Ibrahim. Agama iki millata abi yaiku kang dadi panutan bapak-bapak sira kabeh. Utawi dawuh millah iku mansubun dinasabna binasil khafidi kelawan huruf jar sing dibuang. Rupane kal kafi rupane kaf. Kamil lati abikum Ibrahim atkese Ibrahim atfun. Bayanan te dawuh Ibrahim atfu bayanan ataf bayan. Huwa te Allah ay Allah utekese gitu, gitu, Allah iku sama iku jenakno sapa Allah kumis sira kabeh al muslimina ing pira-pira Islam mingkoblu saking sedurunge iki turune Quran ekop blaha dal kitabi sedeke sedurunge turune iki Quran. Wa fi hadzal ing dalam iki fa fi hadzal Qur'ani tegese ing dalam iki Al-Qur'an ya kuna supaya ana sapa rasul rasul. Ana iku dan iku dadi saksi alaikum ngatasé sira kabeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Annahu sak temene rasul bala wis nyampe ana sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa takunu lan ana sira kabeh antum ya sira kabeh syuhada iku pira-pira wong sing bersaksi ala nasi ing antase manusa. Anna rusulahum saat temne rusule para nas iku balagot hum wis nyampe sapa rusul hum ing annas. Fa'ati musolat. Mongko nglakoni ya sira salat ing salat ae dewe mitu sing langgeni ya sira kabeh alih ing antase salat. Wa atulan paring sira kabeh zakat ing zakat wa tasimu billah. Lan cecekelana sira kabeh billahi lan Allah. Etak etiku tegese percaya sira kabeh. Siku tegese percaya sira kabeh sing kata sik lawa ya siku sik. Siku tegese percaya sira kabeh bihi lan Allah. Wa de Allah maula kum kuntat sing dadi bendoro sira kabeh, dadi majikan sira kabeh. Nasirukum tegese dat sing nulungi sira kabeh mutawali umurikum lan sing nguasai urusan sira kabeh. Fani imam mongko apik banget sapa al maula dat sing dadi bendoro wa utai Allah. Wa nikmalan apik banget, nikmat banget an-nasiru te sing nulungi, an-nasiru te sing sing nulungi lakum ke sira kabeh eh, wa ya sing te yo Mun kula tak nerangno perbandingan perbandingan antarane dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam kalian kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dados Nabi Ibrahim itu teng semua kitab. Niku disebut bapak tauhid, disebut bapak nopo tauhid. Abul Millah. Bahkan kanjeng Nabi piyambak sallallahu alaihi wasallam niku nate ngakoni aku jadi nabi ngene iki barokae dongane Nabi sinten Ibrahim. Ini ku dalam hal ketidak putusan ojo sampai terputus antara man da'a Allah sampai ilayah yaumil kiam sampai ilayah yaumil kiam Kalau terang terangnya ya. ya. Kalau tak menyitir utai mengutip beberapa ayat. Betapa memperagakan faham tauhid. Niku zaman Nabi Ibrahim. Niku sampai fisik. Dia sampai nopo? Misalnya ketika ketika sinten Nabi Ibrahim wonten dan lahum. i danu semacam nopo hari ya semacam i dan lahum hari pesta bagi yang yang kafir. Ini rumah lo tenang tenan kersane jenengan untuk wae Nabi Ibrahim alaihi salam. itu logika tauhid itu gak terbangun karena orang saking awamnya. Sangat-sangat awam. Niku Ibrahim itu terlentang tenggene perapatan. Karena kaumnya zaman itu nyembah lintang. Terlentang teng perapatan maksudnya uang anggere ana liwat, "Him eh, apa? Aku lorot. Lah ketap-ketip delok langit. Iya delok lintang. Aku jaluk supaya lintang marek no aku. Oh Ibrahim Edan, wong lintang kok dijalui. Jadi saking senenge Ibrahim ne pangeran punya kepentingan wong nyepelekno lintang. Iku darani Ibrahim wong edan wong lintang kok dijalui. Iku direwangi terlentang ning gone perapatan ben ditakoki terus dia iso komen. Artinya memperagakan. Itu disebut fana Zoro zorotan fil nujum faqala inni saqim fatawallahu anhu pemut. Barang Ibrahim darani dan gara-gara ini dulu sampean sampean sekarang tauhidnya mapan nak pangeran gak mungkin lintang itu kan sekarang pasca peragaan Nabi sinten Ibro Ibrahim. Walhasil terus kaum yang darani Ibrahim Edan. ku nututi Ibrahim karena mereka tetap nenggoni tempat persembahyangan dengan berhala-berhala. Ibrahim betoroti terus dijojo jojo ning cangkeme berhala. Kowe kok mangan wis wira mangan lesu kowe. Wong liyane do pesta mangan kok kowe apa? Itu disebut faragha ila alihatihim faqala ala takun. Terus Ibrahim moro pangeran-pangerane wong kafir disojok-sojok mbek roti, kowe ku mangan ngomong mangan kowe ora mangan. Malakum la Jadi Dadi faragha ila alihatihim faqala ala takun. Kowe kok ora mangan. Malakum la tikun. Ditakoki kok ora jawab. Wah, akhirnya wong mulai tersinggung Ibrahim dan mau orang berhala kok ditakoni. Ibrahim mau kepentingan. Edan gue lumayan mau takut berhala, lu Edan gue ya bersembah. Eh, Artinya apa? Betapa panjangnya Ibrahim memperagakan satu fisik, mau demi memastikan nak ibu kakek orang mungkin pengira. Padahal gue saya ingin rangka tauhid untuk salam tempel, baru gue dihormati. Orang untuk wopo, maksudnya orang untuk musibah wopo. Wes wong saiki dadi piye kok gremeng goblok-goblok iki ya Imam Yuriyen niku wong nerangno tauhid itu taruhane nyawa, paham nggih taruhane napa? bareng-bareng ngoten terus hasil Fajar alagum satu saya cerita termasuk fajar alagum dan illa kabir alagum la alagum ilaihi nabo ya sih wabes di protoli kecuali ketuaannya yang paling gede terus dikalungi petir. Ketika mereka tanya ini siapa, mereka bilang sami anafata yat kuruhum yukoru lahu Ibrahim. Ini tidak ada lain kecuali pemuda yang biasa ngenyek berhala yaitu Ibrahim. Ketika Ibrahim didatangkan, "A'anta fa'al tabi alihat inaya Ibrahim?" Apa engkau yang melakukan ini? Jawab Ibrahim, bel fa'alahu kabiruhum hadza." Ora ya berhala ketuane, ini ra kelas nak ditandingi ana sing nyembah. Jadi ini kepengen jadi pangeran apa? Dewean. Paham, ini kepengen jadi pangeran apa? Dewean. Mulane bodoni iku oleh nak pancen niate tamsil atau untuk kepentingan syariat. Tapi nak bodoh di politik orang orang jadi dia, tapi nak bodoh di syariat itu pancen banyak. Melani agama ora iso dipimpin wong uang Wong itu yakin nak bodoh niku haram terus ila yaumin. Ya, nah, iku gobloke ra karuan paham ora oleh. Kau Ibrahim pertama ditanya, dia ini jawab, sing sing diiku ketua ini. Dan aku nih ya takoi dari Ibrahim, barang kita ditakoi dari nih. Ibrahim wedan, wong berhala kok kon. Nakoi ya, akhirnya Faro jauh ila anfusihim faqalu innakum antumut zalim. Terus mereka tanya sama diri mereka sendiri, Pak, tanya nuraninya bahwa itu tidak masuk akal nak berhala iso napa nutuki petel tenggene berhala-berhala ci. Mulai ada kesadaran. Nah, mulai ketika ada kesadaran terus mereka ngambil sikap anarkis. Wah, anak Ibrahim di Barbarno legitimasi Tuhan bisa hancur. Akhirnya ketuanya kalau itu lagu bunyanan faal kuhu nabo fin. Namun Ibrahim mau kan, walhasil anarkis. Nah ini terus yang menjadi masalah antara nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Sinten Ibrahim. Dan gue butuh matur nuwun be ulama e kanjeng Nabi sing ora keramat, sing nak dungo rapati mandi, tapi nak tau tauhid man. Ini penting kula aturan Walhasil akhirnya Ibrahim dituntut supaya bahwa dia benar-benar punya Tuhan. Ini ku yang ning geni. non yang geni saking gedene geni wong sampe berhari-hari kumpul ini Niku sing nguncalon mboten sakit, Karena kalau calon dekat, dia ini kena panasin apa? Geni. Walhasil ono iblis mebo-mebo manusia terus gawe ide manjane. Semacam ketepil besar calon kuwadoh dari iso ceblok pas ning apa? nah, Mulane dari kiye gue ono wong ketepil iku anut idene sinten? Iblis gitu. Mulane akeh ulama sing darani kata pelu haram, mergo ide idene sinten? Iblis. Padahal ide idene iblis ya orang kata pelu tok ya pirang-pirang. Seneng duwe ide idene sinten? Ide terbesar iblis itu senang nopo? Duwe. Ketika Nabi Ibrahim wis dinyalon geni, nganti genine mati Ibrahim tetap duduk manis. Niku Namrud muni ngeten nikmal abdu Robbuka, nikmal Robbu Robbuka ya Ibrahim ora ana pangeran apian kaya pangeran orang ana pangeran nabi kaya napa pangeran jadi Namrud ngakoni kehebatane pangerane sinten nabi tapi yang menjadi masalah bagi kita umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ini ruang tenang kita men aku ben selamat tengah akhirat aku ben untuk syafaat Quran kudu anut dalam hal ini kudu anut adalah menjadi masalah besar ketika kualitas tauhid diuji oleh hal-hal yang khariqun lil adat nyulayani adat oleh diobong ra Nabi Musa anak tongkat segarane tersiba tongkatnya jadi ulo itu bahaya sekali karena Nabi Muhammad itu jadi korban itu kan laula utia mislama utia Musa Mas itu jadi nabi orang di tongkat tau kok tak dijajal diobong ra saya ingin mati Nabi sira jadul Dia sing mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali itu dijadikan taklek satu tolok ukur kebenaran, setiap kiai benar salah diuji diobong se. Diuji tasbih iso menyibak segoro Diuji misalnya gempa iso menghenti macam-macam. Are pak Napa? Karena kan Nabi buatan senang mujizat sing ngoten niku karena itu tidak memanjakan akal, tidak menggunakan akal terus akhirnya kanji nabi intikon yang mukjizat sing abad dal abad gini ku nih Quran apalah tak kilun apalah tak tatapat sing iso dinggo umate senajan to paling fasik sekalipun wa inzana wa insa jadi ku misalnya ngeten kalau wacana beberapa ayat tentang tauhid dawe pengiran ketika nabi ditantang buktinya apa kalau Allah itu pengiran jadi nabi ora apa-apa aku pengiran ora apa-apa pengiran ora kudu Allah kowe yo ya di pengira. Gitu ya. Tapi syaratnya kowe sing gawe langit bumi. Am khalaqus samawati wal arat. Orang apa-apa aku pengiran gak apa tapi bukti no zaman langit di bumi sing gawe kowe. Terus bala yukinun. Mereka kondarani gawe langit bumi orang gelem. Ora gelem. Wes lagi. am khuliqu min ghairi sa'in boten sawurut begini sing terang hujah mau nih kula krono sing tentang hujah. Am khuliqu min ghairi sa'in. Apa manusia itu diciptakan tanpa sebab? Misalnya kamu ketemu orang ateisme yang tidak percaya Tuhan. Saya pernah ketemu orang ateis. Pak Bapak, buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Ya tak jauh gampang. Ya orang ada bukti ini. Saking darah ini perkara tanpa sebab dan wae. Eh, saking darah ini perkara tanpa sebab gue dan wae. Jadi alam ini lahir ya tanpa sebab, gue lahir ya tanpa apa? Sebab kabeh sak donya tanpa apa? atau edan darah ini sebab senajan ora roh persisnya jenenge Allah sayang widi timbang ini alam ini ya tanpa apa? sebab mikir Sebetulnya tidak mendesak untuk kamu mengatakan pangeran Allah itu tidak mendesak dalam tahapan tauhid. Lama sekali istilah Allah itu tidak dipakai dalam perdebatan ilmiah. Misalnya di surat Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu belum diperkenalkan. Lalu si pencipta itu siapa itu belum dikenalkan Allah butuhe bahwa alam ini punya pencipta. Jadi lama sekali. Setelah Islam apa baru diberi ngerti nak yang pencipta itu asmane sinten Allah melalui disebut tauqifiyah penyebutan Allah itu penguruk songko nabi sebetulnya akal itu hanya menemukan kalau alam ini butuh pencipta terus malih contoh malih gitu. Kul aitum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita bimin qabli hada. aw asaratum min ilmin in kuntum Kue rapopo ngaku pangeran, berhololah ngaku pangeran gak popo Yesus ngaku pangeran tak popo tapi bukti no mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan Artinya neng umat Nabi kue rausah nunjuk no nak pangeran ono dibaca orang terda kue nyambung minyak mungah mungah gak mati, oh, bukti ini pangeran ono. Mereka aku yakin ya mati tenan paham ya. Nah, aku nak nganti ngakoni pangeran ditaklek nongin, aku wes tahu kita gagal, kue ya mah. Tapi nak nganggo logika al alam mutahoyir, wa kullu mutahoyir hadis la bidda min muhdis. Iku pangeran ono. Imam Asyari sendiri ketika punya metode yang jelimet ya disalahkan oleh ulama banyak. Karena orang awam tidak mungkin paham al alam mutahoyir, wa kullu mutahoyir apa. Akhirnya ulama-ulama termasuk Imam Ghazali, ulama-ulama mutaakhirin beliau ngerti tauhid itu kan. Ini gue terus pakai survei, gue sering cerita tengah sini. Imam Asyari Jambak ngakoni cerita ini benar ada seorang ahli kalam, ahli debat, ahli logika, ahli mantek. Nekani wong desa. Wong desa di ditakoni. Ya bedui ya, bima arus taruh tok. Kowe ku penggawean nemu angon ngarit kok roh pangeran konti. Ambek bedui ini dimaki-maki. Alba aratu tadulu alal bahir. Ngerono kletong ya ono kebone. Jadi ternyata menemukan Tuhan itu gak gampang. Masa ono kletong gak ono apa? Sapi. Artinya nak ono atar, mesti ono muakhir. Ono makhluk mesti ono nopo. Nah, kemudian logika tauhid itu mapan ila yaumil kiamah nek umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inzana wa in saya kenapa saya ulang-ulang mengatakan wa inzana insaroko karena saya itu anti khawarij dan saya itu benci sekali sama khawarij yang mensyaratkan syaratnya iman dari orangnya tidak pernah dosa itu bahaya sekali kalau itu memang mengharis, pak tapi kan ada hadis lazim jani kinasni wa bahwa atau among tak akeh-akeh apa hadis sama, iku akeh apa lagu, sudah jelas apa lagu, lagu kowe lah yo apa lagi, aku coba apa lagi mesti apa sing apa lagi kira mesti apal terus tak contohno kalau kebenaran hanya boleh diomongkan orang benar orang baik berarti lonte ora oleh ngomong siji tambah siji loro copet ya kudu darani siji tambah siji belas, nggak koruptor kudu darani siji tambah siji lah, karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar Kebenaran itu sesuatu yang hakiki, nggak bergantung sama koelnya yang mengatakan. Begitu juga kebenaran Allah Pengiran itu ora bergantung sing ngomong cek gento cek koruptor tetap sah kabeh la ilaha illallah. Lu soal kok disiksa perkara ini ini zina koruptor urusane pengiran. Tapi tetap tau kita sah. Makanya suatu saat terjintas di liburan apa suara. Saya setuju cerita yang ada di kitab I'anatul Talibin, sarahnya fatul Mu'in ada orang itu semi khawarij. Itu setuju bahwa orang Islam itu harus soleh. Nah orang soleh itu Islamnya gak sah. Sing sitok ora, wis ora, pokoke orang alim tetap apa? Gendola ana wong alim tetap apa? Wong alim tetep waras. Walhasil dua ulama yang berdebat ini ngetes. Dua orang ini moro wong neng abid sing jahit. Ini kisah nyata sing diceritakno Sohibul Yana, saya Abi Bakar satu. saya Abi Bakar satu ini guru Mbah Mahfud Termas. Terus ya kalau sanat saya itu baru lima misalnya pulau ngaji bangun bangun Mbak Zubair Mbak Zubair Ki Fakir dia Fakir ngaji Ki Mahfud Termas Ki Mahfud itu mau kalian cinta saya tapi bakar Ki Mahfud itu bangun Mbak Munawir awir Munawir kerapian ketika Ki Mahfud kapundutnya Mekah bangun awir itu Mbak Mahfud dia anak cilik jenis Muhammad Muhammad itu dipek Mbak Munawir tiga mulai di Indonesia akhirnya jadi wong Quran Muhammad itu dipek mantu wong suga teng betengan melahirkan Ki Harir ada Harir bin Muhammad bin Mahfud. Nah, bisa kondang-kondang perkara ini. Mbak Mahfud itu turunan. Said Abi Bakar satu nggih wonten teng Sedan. Said Haidar niku putune Said sinten Abi Bakar sinten. Putune Said Zaini Dahlan, putune Said Zaini Itu bentrok. Walhasil wong abid kula niki niku. Darah pulau lagi kumat, tapi pulau tetap ngaji. mereka perhitungan pulau nak wong loro gak ngaji melarang amal. Misalnya mana Ya, sabar akan kena Sabar itu gak aktif rantau akeh wah <laughs> jadi nah loro lagi kalau ketemu. Kalau nu nak loro kadang ya sambat kadang orang kalau ana ulama kejelukan. nurutin Anuri wali paling top. Nak loro ora sambat. Wong paling keramat itu jenis sinten nurutin sinten Anuri. Kanca kafe Abdul Qasim nopo Alju. Suatu saat Abdul Qasim Al Junaidi ku loro, kan loro merintih. dinya Abdul Qasim nurutin wali kok loro sambat. Wali sambat sambate pengiran. Yen tak jarak mergo gue tidak dadi aku sambat. Maksud tempiye? Dan gue roh nak wali lah iku menghindari lara. Jadi dia ning etokno dhaif kowe ya. ya. Datar wali keliru ya alasan sampai keliru. Padahal nak muridnya sambat dia mau bedene ngumpul kok sambat mbek makhluk, sambat mbek pengiran. Nah ini dene sambat duwe alasan. Repot, so ngalim repot. Lah ini barno, barno, barno. Nah, si Abid tadi ketika neng musola penceng atau musola desa dulu, dalu orang mereka setengah sekawan atau jam tiga. Dua orang alim mengingatkan, Ya Abdi, ya kamu laku. Kue kue ibadah kok rino wengi ya minta hajur istighfar. Aku sakit aku, aku ini pangeran, Saya kis tak tompo kabeh nggak malam. Mulai besok guys bebas melakukan apa. Terus sujud syukur, ya Allah matur nuwun Gusti ini yang saat yang paling saya tunggu-tunggu. Dia mengira itu muka syafa, Dia mengira itu apa? Muka syafa. Walhasil akhirnya rinane jadi gendong diri diridani nopo pangeran. Terus gendone ila ya ila wafati nganti mata, Wes wong alim, wong alim sing percaya wong alim fase lah menang tak tekor dulu Abid Binto, akhirnya gendo tenan. Jadi Abid Binto akhirnya kecelakaan secara nopo tahu. saya ini marani wong alim sing fasek lah pas mabuk, pas khomer, pas yo ya ora khomer kopi yo ya khomer tenan ngombe arak tenan. Nah kalau kan semi kopi wae. Ini khomer tenan, khomer arak nih. Mabuk. Bareng mabuk. Lu elek mabuk cek ning masjid, nak turu ning masjid. Eh wong alim kan ra ninggal masjid, mabuk ya napa masjid. Yo santri wae junub ning masjid, umane ra ninggal napa. Kayak wong soleh itu tang duwe ya duwe napa masjid. Yen wong soleh ra iso Malah aja salahno wong par, kok salahno ndak kan apa ngutang duit ini klub ora mungkin blok goblok. Kulo wis sering ngerasa nih Gus duwe masjid ditutang iya. Ndak utang ning germo le blok goblok. masjid yo masjid kok sekali-kali utekku dilatih kusnuzon namun itu butuh latihan butuh apa iya kadang mau teku kadang seudon bahaya banyak paham namun bahaya wong alime pas mabuk pas mabuk si dua orang tadi mungkin ya abdi amat tahimin kowe kok ora isin be aku rino wong tak delok kowe men maksiat kowe ora isin be aku aku pangeran wong alim mau langsung golek pedangi Ya fulan, u'allimu kal'ana rabbak. fulan, kowe tak ulang pangeran iso. Pangeran ora duwe swara sing ora turu. Dibuwedak kowe pedang. Loro Ape dibunuh. Untungnya kok lolos sih, untungnya kok napa lolos. Artinya apa? Terus sejarah wong alim sing pro wong alim fasik tak delok. Mabuk wae uteke Jawa Mabuk wae uteke Jawa. Ya fulan, u'allimu kal'ana rabbak. Kowe tak ulang pangeran iku. Sapa? Pangeran ora mungkin yushbihu makhluqa laisa kamislihi napa akhirnya gue jadi mana wong alim sing fase asal ngalim tenan tetep lo ya ape timbang wong abid sing bener mengenai si finali paling pusing fase dan kabirun alimun mutahatiku sing rusak dunia wong alim sing fase tapi wa baru min hujahilun mutanasiku sing wong rusak meneh wong abid ora tau maksiat rusak Perkara ini disangka bener, padahal ajaran itu ya ajaran itu apa? Hmm, saya dan bin Sem itu ngarang teng Alman Haji Sawi malah elek meneh contohnya, elek banget contohnya, kapan tuh? Rodo-rodo pornografi, jadi ono abid bodoh. Dia ini aku yakin nak dino aku haram. Jenenge dino tidak ada di guru nih dino, aku ngeloni wong sing ora bujune ora mate. Iku Zino, Zino aku tuh sok, tidak ada Zino ngeloni wong sing ora bojone ora Lalu ibadah puluhan tahun pun ada ini sahabat itu ngeloni khimar. Jadi dia ini merumah khimar wedok, yang penting orang menuso. Yang penting orang apa? Menuso. Karena apa itu yang Lalu jadi anak bersetuju buat khimar dari guruku. Yang penting, sing darah di Jino gak ngeloni menuso. Itu kan khimar orang apa? Menuso. Berkesan saking gua belakang Mulane ngaji ku niati ngilangi goblok. Ora ilang-ilang sanggep kancamu paham gitu. <laughs> Tapi seneng ku latihan. Mulane wong alim iku kudu fasek sithik-sithik, nggo ilingan Nah iku ora dadi syarat. Lah nek iku iling-ilingan nek iku ora dadi napa? Karena bahaya sekali orang terlalu soleh itu bahaya sekali karena nanti jadi khawarij. Nah jadi khawarij wong Islam sing fasik terus gak boleh hitung napa eh padahal barang bener itu tanpa syarat. Ini wong lonte iku oleh ngomong siji tambah siji loro, maling ya oleh ngomong siji tambah siji loro, bajingan germo kabeh penjahat ya oleh ngomong siji tambah siji. Karena itu kebenaran sejati, sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong. Ojo kok kata lonte ngomong siji tambah siji loro, terus Mustafa kiai, gak tak muni papat ae, mari padha mek lonte edan to. Lho ya kan? Anak lonte ndaran siji tambah siji loro, terus soleh-soleh udah muni papat ae, benda kembar. Lonte yo ya goblok. Karena kebenaran hakiki itu berdiri sendiri. Bila ilah ilah wa itu sirine nabi ketika nabi wa inzana wa insana. Oh ini urusan matematika, kok urusan. Nah, ngono wong mukmin kok oleh dino, dino selamat sehat Tapi raiso iso batalo kalimat tauhid. Jadi kowe wong dino maling ora batalo kebenaran mereka ngomong siji tidak siji lo. mereka kebenaran apa? Lah itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Oh, ora perlu keramat, ora perlu apa, penting logika tauhid itu apa? Mana dengan Al-Quran kakak ya misalnya ma asyabduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kowe kok muji setan hebat itu ya hebat apa nih? Wong setan ora melok gawe awake dhewe. Lan kula ngerdelok setan kok terus mlebu neraka niku kula gak tertarik di setan. Lah iya kodange ngono ning ngono kok mlebu neraka. Nah dene pangeran kan dilebokno neraka gak gelem terus pangeran digelut kan. Nyatane dene tetep mlebu neraka. Mengenai pulau nu sampean sekali-kali roh rasane jadi wong alim si para pengiran. Paham nggih roh rasane dadi wong alim si para. Kula nak setan diusir ke suwargo. Setan diusir ke melihat ini ngono diusir kok hasil. Ya ora melakukan perlawanan. Nah, ini ngono kok mbok puji-puji. kalau kula burun, isti ada kok setan nomor nemen Setan tuh udah hebat. Diusir ke suwargo ya keplayu. Ya ora itu balik, Kepengen wong kafe sesat ya ora sukses napa? Sesat. Jadi tingkat kegagalannya setan itu tinggi. Karena kalau nunggu buatan lebih belas macam setan. Mana cara kita tasawuf itu? Apa anda takut setan? Ma gua setan. Setan itu siapa? Ya dia tuh suka nyesat nong ini ini ini. Kue kok nyifati setan ala kuli saya ini kotor. Kotor gara-gara setan itu bisa nyesat nong ini. Bal ampun dan ngono sesat. Bersisong ini sesat. Lu kok ini inna setan ala kuli saya ini kotor. Padahal sih benar Quran e kan inna wa ala kuli saya ini. Hanya setan sendiri tidak sukses kan? Ya? Nah, nanti ditarani, nah, tapi bersesok, gara-gara di bedosesan sesat. Oh, orang aja catatannya wes sesat. Orang kalah be catatan, kalah be nopo. Mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Bujali yang dikritik ulama di eranya. Imam Ghazali itu pernah ngarang kitab, akhirnya dikritik orang banyak di Ikhya menangi beliau pas Sugeng dikritik. Ada enam item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab al imlah fi Iskalat Itu saya punya kitabnya. Gara-gara dia bilang saya itu tidak pernah takut sama suul khotimah. Gak ono suul khotimah. Uang kan janggal kabeh, saat dunia aku di suul khotimah dari mujali. Aku belas gak di jenis suul apa? Wah, akhirnya ketika kontroversi dia ini lagi nerang. Orang ono suul khotimah, semua ono suul sabikoh. Artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan. Jadi saya kira perlu ada yang kamu takutkan, wis keliwat. Loh iya toh, Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu atau catatan nanti? Catatan dulu kan. Allah berpikir dulu apa nanti? Dulu kan. Berarti sing ana suul Fatimah apa suul sabiqah? Suul sabiqah akhir ulama dhewe lha yo kok nganti ngono maksudnya kan? Guyon kok nganti ngono to kan. Ya guyon kebablas, guyon kok. Ya akhirnya bener kan, memang nggak perlu kan kita takut suul Fatimah, Yang harus takutkan kan suul Sabiqo karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu lah. Ma musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi Nabrak inada jika ala ya, segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu mana kalau lah ya rawati Gustinan kok pede rawati kalau hati maka minta waktu ini sih wis keliwat nah justru kayak nak sing keliwat sing wedi malah enak so dinego Gusti masa catatan itu nggak bisa dirubah Gusti. Dinego. Jadi pentingnya dari Wang Zali itu pentingnya diharapkan. Mereka nasul khotimah kira itu nego empat kelar-kelar meh mati. Tapi nak saya kan cek warat, cek sehat kita negosiasi dengan pangeran Gusti catatan sing elek niku ganti sing elek. Wong jinan kuwasa mawon, tenang mawon. Itu ndak ganggu ketuhanan Anda. Dan benda itu rubah mawon Gusti. Tetap sakit yang kuwa huma ya sahu. Nah di sini ini terus disebut silaturahim nambahi umur. Wong lomo itu marai ngilangi godobal jabba. Ya marai ngilangi dugaane napa pengen Difahami, jadi ulama nak guyon kebablas, Imam Ghazali nanti guyon jadi orang lebih suul khotimah. Barang dikritik wong akeh. Mosok sak donya ijma naon usul khotimah dene ora wedi suul. Sebelum dia nerangno gledek, ora ana khotimah, sing ana apa? Safiko. Kau wong sok ben piye wae wis kadung ditulis di Mulane saiki mulai kira tak kuwatir ya mergo sok ben gue wis ana catatan. Tapi milih catatan mati apik tak Misalnya dicuwe saya elek kan ana kesempatan. Misalnya baru kayak ngaji terus pangeran gak mentoloh, Sakake ngaji. Lho itu kan hadis sohe ya kan. Orang sing nekani majelis ilmu di disepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Malah aku nak ono darani malaikat tadi jadi dari sapa ning hadis iku ono malaikat sing ngusul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ada niat ngaji, mau liwat terus ono rame-rame mandek. Terus dari Dewi Pangeran, mereka itu layas kopi jadi suku. Mereka itu orang yang paling saya cintai. Jika wong sing nemplek wae langsung tak sepuro. Jadi serah niat ngaji lah, kok nemplek wis tak tak sepuro. ini ngaji iki negosiasi sabikoh, <laughs> negosiasi sapi kong Kalau mansalah katorikon yalta misufi ilman sahala wa huwa katorikon apa? Ilan yang pentingnya ngaji ngene iki. Suhul khotimah itu udah ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabikoh di masa lalu neng zaman azalil lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak sakit dinegosiasi. Yo wonten ulama sing bantah. Kodok ora iso dirubah. Lha aku sing ngerubah, mung pengira. Wong karuan ayate yang kuwo ku mergo mire faile kok apa nak wa ya iso wae. Sing ra iso ora kuwe. Lah kecuali nek kepen iso dirubah ben marah terus mati ya monggo. Nah, ya kan? nah aku keyakinanku Allah sakit nopo ngerubah. Mau saya cek wedi suul khotimah nopo buatan dong, to? apa napa suul sapi. Jadi kontroversi buatan pulau tok. Jadi memang mau menjadi kontroversi rian zaman suke kontroversi. Berhubung nggak bundet, Semarang Ihya, Om nggak boleh Ihya. Ya wes akhirnya jadi legenda. Gue muji Ihya atau sina Ihya. Kulo iso ngritisi Ihya tapi sinau Hakam. Sampean malah ya muji tok tapi raro bapak apa ya raro tema apa ya. Pokoknya mau mujani wongnya kondang, tapi rara kondang ini di rara. Repot, so masa nanti udah repot. Paham ya, terus kalau suwon tauhid sing diajaro kanjeng Nabi ngangge akal itu tanam. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil ya. Mulane kula nunggu umpama Nabi kok dia tongkat kula ya ora Karena nanti umatnya dituntut duwe tongkat kaya Nabi Muhammad. Mulane kecelokane Sidina Umar ketika anak kanji Nabi kapundut dari Siti Umar kamu sungguh hebat dah kayak Nabi Musa bawa tongkat umpama jangan gak tongkat tuh ngel ngel umat itu kok ngalami itu itu gue apa tongkat jadi itu wah Umar muji muji Nabi itu lo itu nyata loh kalau ngerasa no tenan ini kisah nyata ada seorang guyonan yang anekdot memang sebetulnya itu anekdot tapi itu mengganggu sama-sama mengganggu katanya Muhammad itu kekasih Tuhan kenapa dia pas perang kontak perang Uhud kok kalah. Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Wong kekasihnya kok dibikin kalah? Terus dari umat Islam ya rodok dawak wong ya rodok kasih. Memang Tuhan punya watak gitu, melihat anaknya disalib ya dibiarin, gitu. ya kacau. Artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena mem, mem, apa, membiarkan anaknya, itu kan terus repot. Akhirnya kan ya podo satu-satu kan intinya terus podo-podo. Lagi ya itu pentingnya akal ya pentingnya dakwah Hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya ke wong Kristen juga ya janggal ketika Isa jadi anak pangeran pasti disalib di baro bapak ya maksud piye to bapak rapat peduli kan ya? sama kan orang pertanyaan ini ane ujung-ujungnya baru akal kan bisa jawab gitu baru kayak apa baru kayak Lah saya mati nabi khusus khusus pintu-pintu dua dhuwit ya ora iso paham ya boleh hujah Iya. Ya. Tekan nak lono IP loro lho ra iso sak omah iso. Nang kula gagah, IP kula nu modal tengen kula, dadi gagah. Urip kula. Coba latihan kiai. Mantune kiai be IP sungkan, santri mau ngakoni putra mahkota itu musibah wa minna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling. Jadi keramate akal Iku ila yaumin. Iya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengke ila yaumil Nah, Dawi Sidina Ali, saya tuh sangat rindu sama Ummal Wah karyawan-karyawannya pengiran. Manhum ya Ali. Mereka itu yang menanamkan hujatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya, dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Wong kula nate ngaji Asyifa kita arifi hukum Mustafa. Sampai saya kita bedai. Ketika Anda terlalu khusyuk, kasih Nabi Isa lah. Terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa tidak punya anak, tidak punya nopo istri. Gak tahu salah. Kaji Nabi garwane kata, ya duwe anak. Nak dungo kadang nyurah dituruti pangeran, soalnya ora karuan. Mergo ketok kawulane. Ketok nopo? Lah itu nanti di akhirat Nabi Muhammad juga digojlok kayak Nabi Isa. Mereka ini dua poin-poin sing jelas beda pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo. Nah Isa gara-gara dia anak bojo sampai disalahpahami jadi pangeran. Mulanya Nabi Isa digojlok dengan pangeran. Aan takul talin nasi takhiduri wa umya ilahi ini min dunillah. Sang kue disembah itu namun kue dewe sing ngajari supaya wong nyembah kue. Wah coba buka Nabi Isa perkara nih. Nabi Muhammad gak mungkin digodok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak kasih pangeran, rupane kawin, rupane duit. anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul hawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sungguh-sungguh, sungguh luwih seneng wong khusyuk. ini gak mangkel wong, jadi Iku keliru. <laughs> Justru kelebihan Nabi itu gak gadah garwa, gadah Mereka itu semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah Isa radhi anak radhi bucu, wong alusan. Akhirnya dicipto, disongkol jadi Akibatnya yang jadikan termasuk ditakoi ini aan takulta lina cita khiduni wa ummiya ilahi ini Mau nangku saat asing kepengen disembah dari pangeran. Akhirnya Nabi Isa nggak bingung. Buatan gusti. Jadi Nabi Isa ya, ya cara orang Nabi itu ya untuk ngendikan sini. Umpo mungkin aja dengan pirsa jenengan pengiran. Ingkun tukul tuhu fakat alim tak tak lamu ngafi nafsi wala alam ngafi nafsi. Umpo mungkin aja dengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digosok pengiran ngono. Mergo sak kultus-kultuse umat ning Nabi ora bakal darane Nabi Muhammad ku pengiran to anake. Bahkan umat Nabi tak dunia itu nambahi sifat kanggo Nabi al-A'rab al-Basariyah. Bahwa Muhammad benar-benar punya sisi ya. Paham ya Terus mulane kena donga kadang ra sing syukur. mereka ketok kawulane. Paham ya? Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jinan dulu Ala mandi alhamdulillah ketok ra pengirane. Mereka Nabi donga supaya aku Thalib Islam, itu rutin pangeran. Paham ya? Dungo supaya wahsi dilaknati pangeran. dulu dituruti malah wahsi masuk nopo Islam. Maka Nabi ya seneng mawon, ya seneng mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale yang keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Eling-elinge terus pulau suwun sampai jadi mati Nabi ku sing seneng. Mergo logika tauhid saya wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Ya kanggo wong-wong sing nopo? Kulo sering diceritani konco-konco sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Dia konco-konco kulo sing jadi TKI TKI nanti. Konco dolanan kulo ke Pulau Kulo nih buat nanti jenis Jumatan plus nih. Tapi ini itu tukaran dicekal polisi gara-gara gaya kerusuhan dan kapal lebih aja kan. Walhasil ketika penumpang banyak, ada yang punya ide gaya Jumatan. Walhasil ini kapal itu akhirnya ada Jumatan. Dan ini ada Jumatan. Sono wong kafir, buat Cina, yang fase, gue gak apa lu mau akeh kok digo Jumatan. Iku dijotosi sih sing ora Jumatan. Aku ora Jumatan lah, orang nyek Jumatan gak terima. jadi sing jotosan ku sing ora Jumatan. Mulane pengamat sange Mekah ku bingung, sing melok Maulid ing Indonesia wong tatonan ya dari napa Maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa Maulid. Saking senenge umat Nabi, fasek lah semuanya di kajing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kowe kok ora isih bedhe ora Jumatan kok ora njotosi wong sing Jumatan. Wah anak niku wajib lek Gus maksude ngono niku wajib. Larian <laughs> kerusuhan teng Pasuruan tuh bangsamu tiang-tiang soleh sing derek kerusuhan. Yo ya, wong wong ora salat-salat niku. Jadi ibadah gratis jadi nek ana kerusuhan yang ngrugekno nano muslim jadi ibadah apa? Ana ah, ibadah salat gak kuat cah. Bangsa ini iki kuat ta repot. <laughs> Iya, itu repot, itu nyata, itu mati kanjeng Nabi. Oh, khawarij itu ngawur, Darah ini wong iman itu syaratnya kudu idi. Lalu iya. repot, maksiat, kasih do iman, maksiat, kasih do nopo. Mulane elek-elek iku mate kanjeng Nabi wong khawarij. Nabi nak ngenyak ini kula cek eling hadis sahih. Tapi sebuti kalau cek eling hadis ketika Nabi ngelak-ngelak khawarij yamruku naminas sahmi murukat yamruku naminat di murukat sahmi minar fa fa'ainama wajat tahum faktum terus nabi nyifatin apa yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal awsan ciri utama wong khawarij atau wong sing berlebihan sunah rasul senengane ngiritik kiai ngritik wong islam tapi ora ngiritik wong kafir dadi sing diutak-utak sing disalahno padha napa islam tapi ora tau iso nyalahno wong non muslim. Jadi yuqatiluna ahlal autam ya eh, ahlal Islam tapi wala yuqatiluna ahlal Nanti kalau mengenang, kalau kiai yang sarang kalau kenang, kiai ini terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi, beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Banyak Gus Dur itu mau nak saja di rumah no, ya, kiai. Karena di rumah no, rumah sana kan kiai ini muni ACC sebenarnya siapa yang pun nggih gentosan oh kan jenengan minyak kiai sing namine Abdurrahman Wahid. Kula entosi jenengan minyak pendeta nggih sak jam. Boten saged, lha kula urusane napa? Berarti jenengan lebih semangat ngenyek wong Islam di Bangkong Nopo. Mau manis kiai kiai sing nganti kesunan. Ora kok nangis perkara tobat, ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun salah Mulane kok pulau nu ora ora ada rugen, sering ana sing ngobrol, Gus rugen ngene ini karwan elek kok dibakar sebaro pulau <laughs> makanya saya itu kenapa saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya tidak suka ada masukan misalnya Mustafa aku kusuk Gus tapi goblok tak rezekine misalnya. Itu kan misalnya ya. Muyo ora iso boleh rezeki itu. Rugen itu cerdas Gus tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut Lah anak kue misalnya komentator omongi, Kue ora sukses jadi reformis. Iso identifikasi salah uang tapi rata iso dadani. Wow. Jadi cerita Mawar itu yukotiluna ahlal Islam wala yukotiluna ahlal Mana nak orang yang yang Islam sing rasa sesuai sunnah Rasul, gitu. nah iso dikandani nah orang semangat. Karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk mengomentari orang-orang non Muslim. Mengenai guru-guru kulo termasuk bapak kulo, kiai kiai sani kan mobilnya kata-kata ya api api aku gumun bang soleh soleh neng desa nak Cina mobilnya mewah lima kiai mobilnya loro jadi wis keduanya Iku hasut tak goblok tak lucu kan kaji-kaji desa kiai-kiai desa kan yo ngerti nak Cina mobilnya luwe apik dunia luwe akeh ora dirasani tapi anak kiai di dunia sithik kiai kok apa kedunya Nah, mulai saya mari, paham ya, itu kuarit, itu semi lah, pokoknya semi nopo. Itu sirine kenapa saya itu nggak suka tamu. Karena sering klorian ya, pertama latihan nyai karena kuliah rada terbuka sidik. Pertama latihan nyai itu teng sekitar radius tujuh kilo dari kampung saya itu ana masjid tuh Ya apa ya Gus, nak cara mas saya sarangnya ngeten. Nah, sementing cara jenengan di masjid loro usah tau orang, Wah, Aku tak kok keliru. Nah, aku muni rasa, aku ora penting, muni saya ora penting. Itu penting bujinan wong alim, tapi aku ora pangeran, muni sana pangeran muni saya kok. Ya? Takut no pangeran saat orang, mereka hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim, ya nak podo-podo alasan percaya aku wong alim, mestinya kita kok kisaran dijawab ya cukup ya wong alim, jadi kayak wong adu-adu, paham, paham, blok blok kok. Tapi sadar ya, masa bagus astagfirullah, astagfirullah saya seliwat, astagfirullah. <laughs> Raiso, astagfirullah seliwat, dosa apa? Kelima. Jadi itu bahaya. sampai nak ana kampung sing ora ana sunah rasul nggak sak anggap ae eling-eling jaiku ana sunah rasul tauhide bener. Kita ya nak sholat madhep mulo, nak salam ngalor sih. Pokoknya ngeling-eling sing ini sesuai sunnah. Gua kena ati diparani dia. Sekarang itu penyakit, orang-orang nggak ngerti sunnah rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno cah cai ana sunah Rasul be ora. Dene nyontokno siji gak jigoten, gak contoh Sak contohno ini salate pada mulon sunnah Rasul, nak salat kudu sik sunah Rasul padha loro. Ayo nah, cepet-cepetan agak-agak akehan Pas 10 macet den nah, aku cek satu. Lo <laughs> iya kan saat wong salat pada mulon sunnah itu. Wong salat tambinan ke udah sunnah itu. Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal salat sunnah itu Rasul. Ya akeh sebenarnya. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu mengikuti. Meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya, tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak anda anda ingat. Itu rasanya satu uang kan. Maksudnya anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan, paham ya? Jumlah yang banyak itu yang Ayo cepet-cepetan. Sepuluh macet ya, kalau satu, terus wah. Mumpun ke sempun. Nah misalnya terus saya itu orang kok sholat tahu ya goblok. Takbir, waktu fatihah, ruko, sujud. Lo ndak kesana sholat kok sih itu aku ya goblok. lo karena semua item dalam sholat tak rukun cuma nina itu ya sunnah. Aku ora belajar bujuk wong mau pinter ngono ya latihan deh <laughs> aku mau nanti dihitung sholat, wah untuk sitok lah. Ngitung kabeh takbir. Maca auzubillah, maca bismillah, Fatihah, semoga terus. nggak jumlahe ra. Nah, ini ya salat tok wis piro? Urung rukun aja, urung urung hayae, urung semacam. Paham ya, kalau suwon kita-kita apapun bedanya itu disatukan millata abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslim. Terus, cuma gini wow ya, khusus masalah tauhid kita mengikuti sunnah kanjeng Nabi pakai logika rausa nago amrun korikun bila ada mereka sekali sampai dengan barang si nyelayani adat itu berat bagi umat karena tidak semua umat bisa nyelayani Wong umpomo di kei pangeran kemampuan sholat yang Mekah sak kedepan betul seneng, ini biasa mau. Karena itu paling banter kan kalau ini wong keramat, disebut keramat sesolat sholat yang Mekah sak kedepan, oh hebat sih? Tapi nak darani pangeran, bah hebat. Mustafa sing dhisik grupe saiki pinter wah kondang tenan. Karena pinter umat itu syariate kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan kok ora. Lalu wali-wali ditawani ke pangeran, iya ben miber. Ya sing jelas seneng kalau jenengan paringi saged, tapi dia biasa mau. Iku wali tenan. Ada nah, seneng kaul ceblok dene paham ya perkara. Karena ini melayani sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakih mau ngakoni ya sira kabeh salat ing salat. Eh dawi mutegese kita Ngelanggengno sira kabeh alih ing atas sesulat. Wa tulan mari ngono sira kabeh nekani sira kabeh aja kata ing zakat wa tasimulan cecekalana sira kabeh bila iklan Allah. Aitiku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa Fani mal maula wa nimal nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa wa Subhanallah wa bihamdihi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات كلماته سبحان الله وبحمده halves.